Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ma ba'du Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di mana Pada siang hari yang mulia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini memperingati haul dari para ulama besar Kiai Haji Abdul Hadi Zahid dan juga para masyayikh masyayikh beliau dan juga para ulama yang kita kirimkan doa kepada mereka sekalian Kiai Haji Abdullah Fagih dan seluruh para guru-guru kita sekalian. Ini merupakan suatu hal yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana Al-Qur'an mendidik kita untuk hormat, untuk cinta, untuk mendoakan dan mengenang jasa para pendahulu kita yang telah berjasa kepada kita sekalian sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Walladzina ja'u min ba'dihim yaguluna Rabbana gfir lana Wa li ikhwanina alladzina sabaguna bil iman Wa la taj'al fi gulubina ghilla lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang Sifat para kaum muhajirin Kemudian setelah itu menyebutkan tentang sifat para kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Hingga Allah taala menyebutkan kelompok ketiga dari umat Islam. Mereka bukan muhajirin, mereka bukan ansar, mereka adalah orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar hingga masa kita sekarang ini ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka senantiasa sifat mereka mendoakan, mengingat para pendahulunya, berdoa kepada Allah taala ya rab ampuni para pendahulu kita. Wali rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil bil iman yang mendahului kami di dalam keimanan mereka. Mengenang para pendahulu-pendahulu kita yang mendahului kita di dalam keimanan, di dalam keyakinan, di dalam keilmuan, di dalam dakwah, di dalam memberikan manfaat kepada umat Islam. Maka ini adalah suatu didikan yang dibawa di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah pun di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenang jasa para pendahulunya, para nabi-nabi yang merupakan mereka merupakan para saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Kada ruslu bani Allati tariquhum wahidatun fi dzati. Yani para rasul sehingga Allah taala menyatakan di dalam Al-Qur'an wadhkur fil kitab Musa wadhkur fil kitab Isa wadhkur fil kitab Ismail wadhkur fil kitab Ibrahim bahkan diperintahkan untuk mengenang bukan hanya para nabi-nabi yang dikenang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam namun juga bagaimana diperintahkan untuk mengenang seorang wanita yang memiliki perjuangan besar di jalan Allah taala ibunda dari Nabi Isa yakni Sayyid, Sayyidatuna Maryam binti Imran hingga Allah taala menyatakan wadhkur fil kitabi Maryam maka kenangan terhadap para pendahulu tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau dan beliau pun mendidik para sahabat yang lebih muda untuk hormat kepada para pendahulu mereka. Sehingga Allah Ta'ala pun di dalam Al-Quran menyebutkan Us-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para sabiqun al-awwalun, para pendahulu-pendahulu dari para sahabat kaum muhajirin dan ansar serta pengikut mereka, orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Ada apa gerangan dengan mereka, orang-orang mulia tersebut? Radiyallahu anhum. Allah ridha terhadap mereka. Waradu anhu dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba kita senantiasa mengucapkan radina billahi rabban wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyya. Kita ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita. Namun ketahuilah mereka para wali-wali Allah sebelum mereka ridha kepada Allah, Allah telah terlebih dahulu ridha kepada mereka. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji radhiyallahu anhum wa anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ridhanya Allah taala yang tercurahkan kepada mereka sekalian. Wah insyaallah hadirnya kita di tempat ini mengenang memperingati haul dari para masyayikh, para ulama, para guru-guru kita di tengah hujan yang deras ini insya Allah mengisyaratkan derasnya rahmat yang turun kepada kita sekalian. Derasnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, diriwayatkan di dalam athar. Inda zikri salihin tanzil rahmah. Tatkala kita menceritakan, menyebutkan orang-orang soleh maka saat itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat pun yang masuk ke dalam hati yang kita rasakan ini rahmat. Yang nampak hujan pun ini juga disebut rahmat. Sehingga wajar kalau turun hujan deras sebab yang kita kenang ini adalah orang-orang yang hebat, para ulama-ulama besar, para masyayikh radhiyallahu anhum ajma'in disebutkan, dikisahkan ada suatu negeri di mana negeri tersebut lama dilanda musim kemarau, tidak turun hujan. Berkali-kali pemerintah bersama segenap masyarakat dan tokoh para ulama melaksanakan sholat istisqa bersama-sama. Tapi tidak juga datang hujan sekali, dua kali, tiga kali, nggak turun hujan. Sampai satu kali datang seorang pendatang ke tempat tersebut, ngelihat tanah yang gersang, maka dia berkata, ini udah lama nggak turun hujan di sini, betul katanya. Kita udah sholat istisqa berkali-kali tidak juga turun hujan. Maka itu orang bilang kalau gitu saya doa kalian kan semua kalian semuanya aminkan. Apa doanya? Dia bilang Allahumma bihaqqi ma firas illa an tasqiyan nas. Ya Allah, aku berdoa demi apa yang ada di mat, di dalam kepala aku ini, aku meminta dengan berkat apa yang ada di dalam kepalaku agar engkau turunkan hujan kepada penduduk desa ini. Maka baru dia mengucapkan itu orang yang lain semuanya bilang amin saat itu juga awan ngumpul turun hujan dengan demikian derasnya sampai orang kampung situ heran kita tiga kali sholat istisqa tidak turun hujan engkau doa satu kata cuma berkata ya Rab demi apa yang ada di dalam kepala turunkan hujan langsung turun hujan saya mau tanya apa gerangan yang ada di dalam kepalamu itu hingga engkau bertawassul dengannya maka dijawab oleh beliau Sungguh di dalam kepalaku ini bukan apa-apa, tapi di dalam kepalaku ini ada dua bola mata yang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami. Pernah melihat wajah seorang mahbub yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkat kedua bola mata yang pernah melihat wajah Abu Yazid Al-Bustami, Allah taala kabulkan doa orang-orang tersebut tawasul dengan mata yang pernah melihat wajah Abu Yazid Al-Bustami. Hal semacam ini juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya datang kata Rasulullah suatu masa datang suatu masa di mana para sahabat, para kaum muslimin mereka berjihad dalam pertempuran akan tetapi ketika mereka masuk suatu negeri tidak juga berhasil meraih kemenangan. Ini dalam Sahih Bukhari. Terus Rasul berkata, lantas pemimpin mereka ketika melihat ini kemenangan lambat datangnya, dia bertanya, apakah ada di antara yang hadir orang yang pernah melihat wajahnya Rasulullah? Masih ada gak tersisa para sahabat Rasulullah di sini? Maka dikatakan ada ikut hadir dalam peperangan ini satu sahabat yang udah lanjut usianya. Maka mereka bertawassul dengan sahabat tersebut yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad, maka Allah taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Lantas Nabi Muhammad menyatakan bukan sampai di situ. <coughs> Datang bertahun-tahun kemudian generasi berikutnya mereka bertempur, berjihad visabilillah. Tidak datang pertolongan, lambat meraih kemenangan. Hingga pemimpinnya bertanya, apakah ada di antara yang hadir orang yang pernah melihat wajah sahabatnya Nabi Muhammad? Maka dicari-cari ditemukan satu orang, ada satu orang yang pernah dahulu berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah. Generasi berikutnya ini. Maka dia bawa itu orang ke depan, dan dengan berkat tawasul kepada orang tersebut yang pernah melihat wajah orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad Allah Ta'ala limpahkan pertolongan kepadanya hingga Nabi menceritakan lagi datang tahun berikutnya lagi bertahun-tahun kemudian lambat pertolongan yang datang terhadap kaum muslimin kemenangan tidak kunjung mereka dapatkan sehingga Pemimpin di zaman tersebut bertanya, apakah ada orang yang pernah melihat wajahnya para tabi'in? Maka didapati hanya ada satu orang bertawasul dengan orang tersebut. Datang pertolongan Allah dengan berkat ini orang yang pernah melihat wajahnya tabi'in. Ini semua disebutkan oleh lisannya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al Bukhari sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu sungguh beruntung mereka yang melihat wajah Nabi Muhammad ataupun melihat wajah yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad ataupun pernah melihat wajah yang pernah melihat wajah para sahabat yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keberuntungan penglihatan tersebut secara silsilah turun-temurun memberikan manfaat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Sebab Allah taala apabila ridha kepada hambanya maka ridha hambanya ridha Allah terhadap hambanya enggak ada batasnya terus sampai ke bawah. Kita membaca surat Al-Kahfi di mana di dalam surat Al-Kahfi tersebut diajarkan kepada kita bagaimana Nabi Musa melakukan pencarian. Perjalanan panjang beliau tempuh untuk mencari ilmu. Dan lihat bagaimana adab yang dijalankan oleh Nabi Musa. Ketika berjumpa dengan Sayyidina Khidir, maka Nabi Musa berkata kepada Sayyidina Khidir, Nabi Musa seorang rasul, kalimullah, seorang nabi, ulul azm minar rasul yang dimuliakan oleh Allah taala. Di Al-Qur'an namanya disebut berapa puluh kali. Namun beliau dengan segala kehebatan kemuliaannya ketika datang mencari ilmu dicontohkan, disebutkan dipuji oleh Allah taala ucapan beliau. Ketika berjumpa pertama kali dengan Khidir, Beliau bilang, "Hal attabi'uka?" Dia berkata, "Wahai Sayyidina Khidir, bolehkah aku ngikut mengikuti engkau?" Bukan datang saya Musa, nabi, rasul, utusan Allah, kalimullah, saya mau belajar ilmu yang kau punya. Ayo ajarkan saya. Enggak bilang begitu. Tetapi beliau mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah apakah diizinkan aku mengikuti engkau dengan sehingga aku bisa mendapatkan beberapa petunjuk ilmu dari engkau maka Sayyidina Khidir beliau mengetahui bahwasanya Nabi Musa berada dalam ilmu yang lain Nabi Khidir berada, berada dalam keilmuan di sisi yang lain susah untuk disambungkan. Maka beliau mengatakan innaka lan ama ya sabra. Engkau tidak akan mampu bersabar kepadaku. Ilmu sejak awal perlu kesabaran, itu modal utama di dalam menuntut ilmu. Modal utama dalam menuntut ilmu kesabaran. Sehingga ilmu tersebut lisanul hal daripada ilmu itu berkata kepada kita, "A'tini kullak la'alli u'tika ba'di berikan kepada aku kata ilmu tersebut berikan kepadaku segenap yang engkau punya barangkali mungkin aku akan memberikan kepada engkau sebagian kecil dari yang aku miliki kata ilmu seseorang untuk mendapatkan ilmu berikan segenap yang dia punya tenaga, pikiran, harta, semangat kekuatan, masa muda, umur. Dan apabila semua dia korbankan untuk ilmu, dia tidak akan mendapatkan semua daripada ilmu, tidak. Ataupun setengahnya, tidak. Sedikit daripada ilmu tersebut. Wa ma utitu minal ilmi illa galila. Sedikit yang didapat daripada keilmuan tersebut. Akan tetapi keilmuan tersebut disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang meraihnya fagat utiya bihadzin wafir faman akhadahu akhadha bihadzin wafir yang mengambil daripada ilmu sedikit ilmu, ilmu itu walaupun sedikit maka sungguh besar yang dia raih Syekh Salim bafadhal yang mana beliau keluar dari negeri Hadramaut dari Tarim untuk belajar menuntut ilmu kepada para masyayikh ulama hingga sampai ke Baghdad. Di masanya Al-Imam Al-Syekh Abdul Gadir Al-Jailani. Beliau tinggal di sana belajar di Basrah, di Baghdad selama 40 tahun. Sudah 40 tahun nggak pulang ke negerinya. Setelah 40 tahun baru dia pulang ke negerinya. Dia pulang dia bawa onta 60 ekor unta, semuanya isinya kitab. Sampai ke negerinya di kota Tarim, waktu itu belum ada handphone, belum ada telepon, belum ada belum ada telegram. Sampai di negerinya 40 tahun dia tinggalkan itu negeri. Berapa banyak keluarganya yang udah meninggal? Berapa banyak kerabatnya? Berapa banyak yang dilahirkan yang usianya tahu-tahu udah lanjut. Masya Allah. Dia datang di sana keluarganya menyangka ini 40 tahun nggak ada berita, dipikir sudah meninggal dunia. Nggak tahunya datang dengan kafilahnya 60 ekor unta semuanya membawa kitab dan dia menghidupkan kota tersebut dengan keilmuan dengan ketaguannya hingga disebutkan wa Syekh Salim Sayyidi Muhyi Sunan wal wajibat ma dhalla man bih yaqtadi muhyil ulumid darisat memerlukan waktu yang lama untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan juga pengorbanan serta kesabaran hingga dikatakan bahwasanya ada sahib ribatil Mustafa di Syihir Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Habib Bakar bin Salim itu beliau di zaman Al-Imam Al-Habib Abdullah Syatiri Al-Habib Abdullah Syatir ini guru daripada Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Balfagih, Malang. Darul Hadis. Ini Al-Habib Abdullah bin Umar al Ini adalah Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar belajar berguru nuntut ilmu ke sana. Begitu sampai di rumah Tarim dia mau belajar. Orang dulu dari rumah tuh dia bawa kasurnya sendiri. Udah dia gulung kasurnya dia bawa. Perlengkapan tidurnya. Sampai di sana di Tarim langsung ikut pengajian, ikut halagah, belajar kitab. Sudah selesai belajar, malam dia ulang pelajaran mutalaah. Lupa dengan kasurnya sampai dia ketiduran dalam keadaan sedang mutalaah. Tidur dalam keadaan terduduk, dia lupa buka kasurnya. Keesokannya lanjut lagi dengan kegiatan. Gak ada waktu buat tidur, Malam dia asik murajaah sampai ketiduran, lupa lagi buka kasurnya. Malam kedua, malam ketiga begitu juga. Sampai empat tahun tinggal di sana itu kasur nggak dibuka masih terikat. Empat tahun. Dan kamar beliau tinggal masih ada sampai sekarang. Dirubah dari Masya Allah. Ini kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Tadi kita mendengar daripada Al-Habib Ali Al-Haddad ijazah ratib al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad murid tersayang beliau murid terdekat beliau itu adalah Imam Ahmad bin Zain al habshi Al-Imam Ahmad bin Zain al habshi penulis daripada Risalatul Jami'ah dan juga banyak menulis syarah daripada Qasidah Imam Al-Haddad dan beliau juga punya safinah sendiri. Ada Imam Ahmad bin Zain al habshi belajar kepada Imamul Haddad, berguru kepada beliau itu tidak kurang dari 40 tahun. 40 tahun duduk belajar hingga Habib Abdullah Haddad waktu meninggal dunia saat itu Al Habib Ahmad bin Zain hadir ada di situ sedang membaca kitab Muwatta Imam Malik di hadapan Imam Abdullah bin Alul Haddad meninggal dunia dalam keadaan sedang mengajar muridnya Imam Ahmad bin Zain 40 tahun belajar tapi tidak sia-sia Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan tentang muridnya Imam Ahmad bin Zain al Habshi ini arju an yakuna Ahmad bin Zain fi ilmi zahir mithl Syafi'i aku berharap muridku Ahmad bin Zain al Habshi ini dalam ilmu zahir harapanku adalah dia dalam fikihnya itu menyamai daripada Imam Syafi'i Artinya disebutkan sebagai Syafi'i zamannya radhiyallahu anhu arba. Berkat kesungguhan dan keilmuan yang beliau miliki. Nabi Musa ketika menuntut ilmu pun demikian. Dia udah jadi nabi, udah jadi rasul, udah dakwah. Firaun pun juga udah ditaklukkan, selesai udah. Tapi tetap saja beliau datang hal at-tabi'uka. Lihat akhlak yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Sehingga selesai itu semua, disebutkan melakukan perjalanan naik perahu bersama Sayyidina Khidir hingga melihat daripada anak kecil yang kisahnya itu mati dipelintir kepalanya oleh Sayyidina Khidir sampai kejadian ketika memperbaiki tembok bangunan yang akan runtuh. Di mana di situ Nabi Musa berkata bahwasanya kalau engkau mau hendaknya engkau ambil upah. Engkau udah perbaiki bangunan orang kampung sini, engkau minta upah. Jadi kita bisa makan. Maka Sayyidina Khidir mengatakan hadza firagu baini wa bainik. Ini perpisahan antara engkau dengan ini. Hingga dikisahkan apa alasannya Sayyidina Khidir melobangi perahu? Apa alasannya beliau ketika beliau membunuh seorang anak? Kisahnya di dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir itu apa alasannya beliau memperbaiki bangunan? Disebutkan wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimain. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Adapun itu bangunan tembok yang saya perbaiki itu sebenarnya milik dua anak yatim. Di bawah bangunan tersebut ada apa? Ada harta karun simpenan dari orang tuanya yang diperuntukkan untuk itu anak kecil. Anak yatim, ntar kalau dia udah besar, dia yang bakal mengeluarkan itu harta karun untuk perluan mereka. Sekarang dibiarkan dulu sebab dia belum mereka belum bisa menjaganya. Maka ketika tadi ngelobangin perahu fa'aradtu an aibaha. Sayyidina Khidir bilang saya kepengen melobanginya dengan alasan ada raja yang zalim. Anak kecil fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab rahma. Kami kata Nabi Khidir menginginkan agar Allah gantikan dengan anak yang lebih baik lagi. Namun saya memperbaiki tembok bangunan ini bukan saya yang ingin. Bukan engkau, bukan saya. Akan tetapi fa'arada rabbuka. Allah yang memiliki iradah, bukan saya. Tapi Allah yang ingin. Saya memperbaiki ini rumah agar kelak ini anak-anak setelah mereka dewasa bisa menggali daripada harta karun mereka dan bisa mengambilnya. Apa alasan itu semua? Wakana Abu Huma solihan. Alasannya karena kedua anak yatim ini ini ayah mereka orang soleh. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya beliau mengatakan kalimat wakana Abu Huma solihan ayahnya mereka itu orang soleh yang menjadi alasan Allah Ta'ala kirim Nabi Musa dan Sayyidina Khidir untuk perbaiki itu bangunan dikirim alasannya Abu Huma Solehan ayahnya orang soleh hingga dikirim itu para nabi-nabi sebagai wujud perhatian Allah kepada keturunan dari orang soleh sampai disebutkan oleh Ibn Abbas bahwasanya yang disebut ayahnya ini adalah orang soleh. Siapa gerangan ayahnya? Jadduhuma min jihatil um. Jadduhuma as-sabi' min jihatil um. Yang disebut orang soleh di sini yang menjadi alasan adalah kakek mereka, moyang mereka yang ketujuh. Bukan ayah langsung. Bukan ayah dari ayahnya, kakeknya langsung bukan. Tetapi kakek yang ketujuh dari pihak ibu. Bukan dari pihak bapak lagi, dari pihak ibu. Kakek yang ketujuh dari pihak ibu, nah itu orang soleh, seorang wali, maka Allah Ta'ala berikan perhatian kepada nih keturunan yang ketujuh. Cicit yang keberapa? Apa gerangan? Dikir, bentuk perhatian Allah dikirim Nabi untuk perbaiki itu bangunan. Menjaga apa? Menjaga uang, harta, emas, dan perak. Padahal dunia di mata Allah Ta'ala lebih kecil dari selembar sayap nyamuk. Nggak ada artinya. Artinya hingga hal yang remeh diperhatikan oleh Allah Ta'ala untuk kepentingan orang-orang soleh. Cucu dari orang-orang soleh. Maka bagaimana halnya dengan keilmuan mereka. Dengan warisan mereka berupa ilmu berupa kewalian, berupa asrar senantiasa Allah taala jaga untuk mereka sekalian. Wahakadha. Karena itu jangan khawatir. Kepergian mereka para masyayikh, para ulama, para leluhur, para wali-wali Allah mereka tidak meninggal dunia begitu saja. Akan tetapi keilmuan mereka tetap ada, tetap abadi, dimanfaatkan dan Allah taala senantiasa memberikan keberkahan kepada murid-murid mereka, kepada anak cucu mereka terus ila yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Ini kepada orang soleh dari umat Bani Israel. Bagaimana kira-kira dengan orang soleh dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Menelantarkan peninggalan-peninggalan mereka, tetapi tetap Allah makmurkan hingga yaumil qiyamah asal satu satu tetap ngikut di jalan mereka mengikuti jalan mereka mengikuti tarigah mereka mengikuti apa didikan yang dibawa oleh mereka hingga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika mengisahkan tentang para wali-wali Allah yang mulai wafat, mulai meninggal dunia Beliau mengatakan sa'abki alaihim ma hayitu bi amratin lahamad ma'un fil khaddi yashhadu thakli. Saya akan menangisi mereka hingga beliau bilang laita dahiyatil fana bi hizbi rada hallat wa hizbul huda khulli. Kalau saya boleh berandai, andai kematian itu buat orang jahat, orang baik dibiarkan tetap hidup. Tapi kita tidak berandai-andai. Ketentuan Allah kita ridha. Lantas beliau menangisi mereka, mendoakan mereka. Lantas apa? Wa ahmilu nafsi. Ini yang terpenting. Mastata'tu ala gtifa sabilihimi hatta uwassada firamli. Yang terpenting dari itu semua, aku akan senantiasa membawa diriku untuk mengikuti jejak mereka orang-orang yang aku cintai, para pendahuluku, guru-guruku Aku bawa diriku untuk mengikuti jejak mereka hingga aku dibaringkan di dalam liang lahatku. Itu semangat cinta terhadap para masyayikh, terhadap para ulama. Ikutin jejak mereka sebaik-baiknya. Hingga dikatakan mereka para masyayikh tersebut mereka adalah para murabbi yang dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan jasa para pendidik, maka aku tidak akan mengenal kepada Allah Ta'ala, tapi berkat mereka. Kita mengenal kepada Allah dengan berkat guru kita. Kita kenal kepada Rasulullah berkat guru kita. Kita kenal salat, kita tahu puasa berkat guru kita. Laula murabbi ma'araftu rabbi walaula muraggi ma'araftu riggi. Kalau bukan jasa mereka, para wali-walinya Allah Ta'ala, maka kita tidak memahami makna penghambaan diri kita kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karena itu saudara-saudara sekalian, tugas kita untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mengikuti jalan mereka dengan sebaik-baiknya. Jalan mereka tidak mengenal iri, tidak mengenal dengki, tidak mengenal hasut, tidak mengenal kebencian terhadap sesama, tetapi membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa pesan damai, kepada semua manusia. Gaumun kiramu saja ya. Aina ma nazalu yabgal makanu ala atharihim atira. Mereka adalah para kaum yang perangai mereka demikian luhur. Kemanapun mereka datang, kemanapun mereka berkunjung, tempat yang mereka kunjungi menjadi harum, menjadi mulia dengan berkat kedatangan mereka. Sebutannya tetap mulia. Oh fulan, puluhan tahun lalu pernah datang ke sini. Saya ingat dahulu sekitar tahun 98, malam-malam kita sehabis dari Tuban bersama Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke sini persis di tempat ini dengan mungkin dengan mimbar yang sama juga di sini di pelataran masjid dengan para talabah lebih kurang sekitar jam 11 malam duduk di sini ceramah bersama Kiai Abdullah Fagi di masa sehat beliau radhiyallahu anhu wa arba'ah. Tetap harum kenangannya. Tetap mulia. Sebab bahwasanya mereka para ulama annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang manusia mati. Tetapi para ahlul ilm, para ulama mereka tetap hidup. Kenangan mereka itu tetap hidup, tetap harum, tetap mulia. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Namun ilmu tersebut harus kita ketahui. Mereka bukan hanya sekedar orang yang mengerti ilmu, tetapi mereka pun juga pandai berbuat, pandai beramal. Al-ilmu khasyah kulluh, yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil amali, yazku wa bil ahwali, walaysa bil agwali wa jidali. Ilmu itu dengan pengamalan semakin bertambah, semakin bernilai ilmu tersebut apabila kita amalkan dengan sikap, dengan penghayatan, dengan perbuatan, bukan hanya dengan sekedar orasi, bukan hanya dengan sekedar pidato, pandai bicara. Sebab Apabila seseorang pandai bicara tetapi hatinya tidak mengenal kepada Allah Ta'ala, ini adalah ciri munafik. Ilmu lisan wajah lul galab. Pandai lidah tetapi hatinya bodoh, tidak mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah saudara-saudara sekalian, marilah kita ikuti jalan mereka, amalkan amalan mereka. Kita tahu para ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i dengan segala keilmuannya, amalannya luar biasa itu beliau kalau udah baca Quran, apalagi di bulan Ramadan, siang sekali hatam Quran, malam sekali hatam Quran. Belum lagi para ulama-ulama yang lain seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan keilmuannya. Tiap malam salat sunnah, tahajudnya seribu rakaat. Ini ulama. Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tiap malam seribu rakaat. Begitu juga Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib tiap malam seribu rakaat. Wa Ali ibn al-Husaini kulla laylah alfa raka'ah musbilan min kulli aini dam'atan min ba'di dam'ah wa ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib tiap malam seribu rakaat mengalir air mata mengalir di pipi beliau dengan demikian derasnya tiap malam kayak begini derasan air mata demi derasan air mata nah ini ulama dengan keilmuannya dengan amalnya dengan ibadatnya dengan pengorbanannya itu Imam Ali Zainal Abidin itu beliau diriwayatkan bahwasanya memikul sedekahnya sendiri dia bagi sedekahnya kepada lebih daripada 300 rumah di Madinah 300 keluarga itu dia infakkan kepada mereka sepanjang hayat beliau hingga mereka tidak mengetahui dari mana ini sedekah datang subuh keluar rumah udah ada itu rezeki di depan rumah mereka memberi beramal sahibul maulid al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi pengarang penulis maulid Simtud Durar itu di suatu masa di negeri beliau dilanda paceklik Musim kemarau panjang. Semua orang kagak ada makanan. Beliau menjamu satu kota, itu beliau nafkahi satu kota selama tiga bulan berturut-turut. Satu kota, itu dia kasih makan semuanya. Satu kota. bukan sehari, bukan dua hari. Tiga bulan. Dia berikan ini semua. Al-Imam Al-Syekh Abi Bakar bin Salim. Dengan segala keilmuannya itu beliau tiap hari menjamu tetamunya, tiap hari tidak kurang antara 700 sampai 1000 porsi makanan. Setiap hari. Bukan sehari, bukan dua hari, setiap hari. Bersama itu semua, dengan keilmuannya, dengan sedekahnya, pemberiannya, dan juga ibadatnya kepada Allah Ta'ala, selama 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya. Artinya apa? Itu malam tuh habis isya tahajud terus nonstop sampai subuh. Jalan keluar. Habis isya udah selesai amalannya semuanya. Dia keluar dari kampungnya. Dari kampung dari negeri Lisik. Jalan kaki ke kota Tarim dia sholat di setiap masjid yang ada di sana. Dia isi tempat air untuk minuman hewan. Dulu orang tuh naik keledai, itu ditambatkan ada tempat minumnya. Dia isi itu tempat minum keledai, tempat, tempat minum hewan. Setiap malam begitu. Subuh dia balik lagi ke Inat. Tiap malam selama 40 tahun seperti ini. Rahmat dan kasih sayangnya dirasakan bahkan oleh binatang dan hewan. Karena itu ayo mana rahmat kita? Mana kasih sayang kita terhadap sesama? Nah inilah keilmuan, keluhuran dan akhlak yang mereka miliki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat memberi Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian hingga kita dapat mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayat kepada kita sekalian.